ayat ke-89. Ya Ibu dan Bapak bisa dipersiapkan. Kelanjutannya untuk besok adalah surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf diawali dari ayat 38 hingga ayat ke-89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pecinta Radio Indonesia Jakarta, syukur alhamdulillah kembali kita bersama kembali dalam tak tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Qur'an. Kita masih di surah ke-99 ya. ya kelas C-nya, kelas A-nya di Al-Muluk Tabarok. Sedangkan kelas B-nya di surah ke-99. Surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalah Baik sebelum kita bertadarus eh, ataupun tafsir dan terjemahnya, terlebih dahulu kami buka dengan membaca suratul Fatihah.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 Iza zal. Susah memang. Zal ini ada di ta'ud juga ini. A'udhu zal. Bukan a'udu, bukan a'uju, tapi a'udzal. Iza, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu afqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ Izi jadi idgham bigunah tuh tanwin ketemu ya. Uh, rumusnya masih ingat? Kalau menemukan tanwin, tanwin itu bisa patah dua, patah tain, bisa kasroh dua, kasroh tain, bisa domah dua, domah tain. Kalau ketemu huruf-huruf idgom, huruf-huruf yang ada tasjid setelah tanwinnya, tanwinnya dibaca satu, gitu. Sedangkan kalau nun mati ketemu huruf bertasjid, nun mati uh, hurufnya huruf matinya jangan dibaca. Waman yakmal jadi wamai, itu rumusnya ya. Itu berlaku cukup efektif untuk pelajaran idgom ya. Kalaupun kita belum paham karena idgom itu banyak. Ada idgomi mati, idgomi mi, idgomi sli. Ada idgom lah mati, ada idgom nun mati atau tanwin. Ada idgom saat ketemu huruf mati dengan huruf hidup. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama disebut idgom mutamasilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang beda tetapi tempat keluarnya makhrajnya hampir sama. Itu idgom mutajanisen. Ada huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama itu idgham mutaqariban itu ya. Jadi di sini idgham bigunnah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan li ليروا a'malahum famai famai do eh, padahal ya rumusnya ya kalau menemukan huruf mati dan nah, nunnya mati, nun sukun itulah ya. Kalau menemukan huruf mati atau huruf di atasnya ada sukunnya bertemu huruf yang ada tasdid, ada sidah. Tapi di sini di inayah ini nggak nggak pakai tasdid nih. Di Quran cetakan Indonesia atau cetakan Timur Tengah sudah ada pakai tasdid. Di atas ya-nya ada tasdid. Jadi nun matinya jangan dibaca. Famai masuk. Ya-nya jadi double kan? Ditahan sedikit. Famai فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ tin enggak karena enggak enggak ketemu huruf bertasjid. ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى syarran apabila pakai kalau Quran pakai idza pasti terjadi idza waqatil waqi'ah sama jadi ke, kejadiannya pasti terjadi pakai idza ya Iza zulzilatil arubu zilzalaha Iza apabila zulzilat digoncangkan al-ardu bumi zilzalaha dengan goncangannya. Itu sekarang aja goncang gempa kita takut ya Masya Allah. Itu. Apalagi ini terakhir terakhir kehidupan ini semua bukan hanya di Indonesia aja. Bukan hanya satu tempat, semua tempat seperti ini gunung-gunung bertebaran, masya Allah, bagaikan seperti bulu domba yang berterbangan, ya aneh-aneh, ya masya Allah. Wa وأخرجت asqalaha, wa akhrajat dan mengeluarkan apa al-ardu bumi asqalaha beban beratnya apa yang ada di dalam bumi <coughs> ya uh, insyaallah kubur-kubur kuburan-kuburan apa semuanya uh, yang ada di dalam perut bumi keluar semuanya dan bumi akan berbicara tentang apa yang telah kita perbuat si anu tanggal sekian sek, begini begini begini begini semua menjelaskan bumi akan berbicara وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا dan berkata al-insan manusia malaha mengapa ia mengapa terjadi seperti ini yauma apa ya, pada hari itu Tuhan tuhaddisu ia menceritakan siapa yang bercerita si bumi ini akhbaroha beritanya kalau ibit jadi kan berita kepada kawan itu ya itu rumput-rumput bergaya berbicara ya nah ini betul-betul mas seperti itu mungkin ibit ngambil dari situ ya bumi akan berbicara tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia merusak alam-alam itu ya si Anu pernah seperti ini, seperti ini membuat seperti ini, seperti ini. Dijelaskan semuanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya rabbaka Tuhanmu auha telah mewahyukan, telah memerintahkan laha padanya. idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum pada hari itu. Yasdur keluar. Anas manusia ashtada bermacam-macam. Li yurau untuk mereka lihat a'malahum amalnya. Pamai ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Faman dan atau maka man barang siapa ya'mal dia mengerjakan atau beramal miskol seberat zarah. Zarah ini kekecil apapun. Sekarang sekarang atom ya di, di Terkecil dari atom ada lagi nanti. Zarah Khairai. Khairan kebaikan Ya Rohu dia melihatnya. Ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Wa dan barang siapa ya'mal dia mengerjakan atau beramal misqala dzarrah seberat zarrah syarran kejahatan Ya Rohu dia melihatnya. Ada balasannya. Apa katanya ya? Ini tafsir kita kan <clears throat> kemarin belum selesai. Kita lihat tafsir nah, <clears throat> Al-Misbahnya ya, halaman 455 Bu Ani. Ini Bu Lisa ya, juz ke-30 volume 15 terakhir. Sini dikatakan famai ya'mal يَعْمَلْ مِثْقَالَ khairan خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, sekali, sekalipun, sekecil apapun, niscaya dia akan melihatnya pula. Di sanalah mereka masing-masing menyadari bahwa semua diperlakukan secara adil. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, yakni butir debu sekalipun. Kapan dan dimanapun, niscaya dia akan melihatnya. Dan demikian juga sebaliknya barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jarah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula. Kata zarah, ini ada yang memahaminya dalam arti semut yang kecil pada awal kehidupannya. <laughs> semut itu kecil, anaknya semut gitu loh yang kecil. Bisa dibayangkan. Atau kepala semut. Kepalanya semut ya. Semut itu kan kecil. Kita bingung otaknya di mana, ininya ususnya seperti apa. Allah Rabbi ya. Kuasa Allah. Itu semut yang kecil itu anaknya semut. Kepalanya semut segede apa? Nah, sebesar apapun kejahatan, sebesar apapun kebaikan, ada balasannya. Kata zarroh adalah yang muahmi dalam arti semut yang kecil pada awal kehidupannya atau kepala semut. Ada juga yang menyatakan dia adalah debu yang terlihat berterbangan di celah cahaya matahari yang masuk melalui lubang atau jendela. Itu ya, debu-debu itu yang kecil. Kan nggak kelihatan. Sebenarnya kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkecil. Sekarang atom, <laughs> kan? ada atom lebih kecil dari atom lagi kan. Sehingga apapun makna kebahasaannya yang jelas adalah ayat ini menegaskan bahwa manusia akan melihat amal perbuatannya sekecil apapun amal itu. Sementara ulama meriwayatkan bahwa kedua ayat di atas turun menyangkut peristiwa yang terjadi di Madinah pada dua orang. Yang pertama merasa malu memberi peminta peminta jika hanya sebiji kurma atau sepotong roti. Ini kan. Jadi eh, seribu kita berikan mungkin lebih besar. Maksudnya nilai seribu buat kita itu besar. Tapi buat orang kaya lain lagi. Nah, dia ngasih seratus ribu. Nah, seratus ribu buat orang-orang miliar, miliarder atau yang punya uang banyak. Seratus ribu buat mereka nggak ada artinya. Tapi seratus ribu kan buat kita ada misalnya seperti itu. Jadi uh, siapa yang memberikan dan keikhlasannya seperti apa. Tapi sebesar seberat apapun apa yang kita berikan, ikhlas karena Allah tapi niatnya itu loh ya. Jadi menarik sekali baca tafsir ini. Jadi kalau orang orang durhaka itu pasti masuk neraka, gitu kan? Seperti itu. Kecuali Allah memberikan uh, hal lain, tapi tapi konsep keadilan Allah seperti itu. Tetapi orang baik, orang yang beramal soleh, puasa, zakat, sholat malam, sholat ini. Tapi sering bercerita, ih gue mah hebat. Sering sholat malam, puasanya uh gak pernah ketinggalan. Dipamer-pamer sama orang. Bisa jadi amalnya itu tidak dapat pahala. Karena apa yang dia kerjakan? Karena manusia bukan karena Allah. <laughs> Itu ya. Ini yang menarik nih. Jadi perbuatan baik belum tentu dia bisa menghantarkan dia masuk ke surga. Manakala niatnya bukan karena Allah. Itu menarik. Tapi kalau berbuat jahat kan pasti neraka. Dan orang orang mukmin berbuat kejahatan itu, nah ini kalau orang berbuat jahat itu nilainya satu, sedangkan berbuat kebaikan 10 sampai 700 kali. Nanti lihat hadis saya ya, Hanar. Nah ini. Sedangkan ini ceritanya jadi ada ada dua orang, yang satu malu memberikan sesuatu yang kecil, roti sepotong roti atau se, se, sebuah kurma Sedangkan orang yang lain meremehkan perbuatan dosa yang kecil. Ada juga yang menganggap enteng. Alah, ini kan cuma dosa kecil. Nah, hati-hati dengan dosa kecil. Karena kita menganggap enteng dosa yang kecil justru jadi besar. Sama seperti hanya Rasulullah memberikan gambaran. Saat mau membakar sesuatu, koki mau membutuhkan kayu bakar. Tiba-tiba dikumpulkanlah kayu bakar itu di, di, di lapangan. Tiap orang membawa satu kayu bakar ternyata jadi banyak. Jadi yang kecil jila, jika dienteng, jika dikumpulkan menjadi besar. Nah ini. Jadi hati-hati. Nah, jadi yang pertama memberikan sesuatu yang kecil, merasa malu memberikan karena sepotong korma atau se se sepotong roti. Yang satu, ada orang yang suka berbuat jahat, ah ini kan dosa kecil, menganggap enteng pada dosa kecil. Hati-hati, dosa kecil yang dianggap enteng menjadi dosa besar. Nah ini dengan alasan ancaman Tuhan hanya bagi mereka yang melakukan dosa besar. Jadi dipikirnya neraka itu hanya untuk yang dosa besar saja. <laughs> Nah ini riwayat ini kalaupun diterima tidak harus menjadikan kita berkata bahwa ayat di atas turun di Madinah. Karena ucapan sahabat Nabi yang berbunyi ayat ini turun menyangkut berarti bahwa ayat itu mencakup kasus yang disebut. Walaupun kasus tersebut terjadi sebelum maupun sesudah turun ayat ini. Selama kasusnya terjadi pada masa turunnya Al-Quran, ya berkenaan. Dalam konteks kecil atau besarnya amal, Nabi Muhammad saw telah bersabda, lindungilah diri kamu dari api neraka walau dengan sepotong korma. Ini hadisnya Soheh, Bukhari dan Muslim. Di kali beliau bersabda, hindarilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya ada yang akan menuntut perlakuan dari sisi Allah di hari kemudian. Nah, sedangkan kata yarohu terambil dari kata ro'a, man ro'a, ro'a, yang pada mulanya berarti melihat dengan mata kepala. Tetapi yarohu di sini digunakan juga dalam arti mengetahui. Sementara ulama menjelaskan bahwa jika Anda ingin memahaminya dalam arti melihat dengan mata kepala, maka yang terlihat itu adalah tingkat-tingkat dan tempat-tempat pembalasan serta ganjaran. Dan bila memahaminya dalam arti mengetahui, maka objeknya adalah balasan dan ganjaran amal itu. Dan juga dapat dikatakan bahwa diperlihatkannya amal dengan mata kepala tidaklah mustahil Bahkan kini dengan kemajuan teknologi, semua aktivitas lahiriah ya manusia dapat kita saksikan walau setelah berlalu sekian waktu. Jadi ya kita gitu kan dengan komputer aja sekarang <coughs> tiga hari yang lalu saya menemukan alat Camtasia ya Mas Adit makasih nih putra Pak Prianto dengan dengan alat itu apa yang dilakukan di komputer terekam semua itu itu bayangan jadi seperti apa amal perbuatan kita terekam, Allah lebih canggih lagi toh. Itu ilmu manusia aja, masya Allah. Jadi saya kalau satu jam ngajar, ini kayak kemarin kan di bidakara pakai infokus komputer ngajarnya keren ya. Jadi tajwid itu tidak tidak ada alasan untuk tidak pinter, mudah sekali. Bahkan mudah bisa menjadi guru. Nah dengan kamtasia ini setiap gerakan komputer itu terekam. Itu buatan manusia gitu loh buatan Allah bagaimana? Wih, lebih canggih lagi toh. Maha segalanya kan Allah. Nah, itu ya. Nah, ini. Seperti apa? Wallahu alam Allah yang Maha tahu. Yang penting amal itu akan ada catatannya, akan akan bisa dilihat. Nah, perlu dicatat bahwa diperhatikannya amal itu tidak berarti bahwa semua yang diperlihatkan itu otomatis diberi balasan oleh Allah. Nah ini, karena boleh jadi sebagian diantaranya apalagi amalan-amalan orang mukmin dimaafkannya olehnya. Jadi ini dosa-dosa orang mukmin berbuat kalau bertobat kan bisa menjadi hapus. Wudu aja bisa menghapus dosa-dosa kecil kan, itu kan. Tapi tadi itu jangan menganggap enteng dosa kecil. Jangan menganggap remeh. Ya. Ayat di atas <clears throat> serupa dengan firman Allah dalam surah Al-Imran dilihat ya. Surah ketiga, surah Al-Imran ayat 30. A'udzu billahi minasy rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد pada hari ketika tiap-tiap jiwa menemukan segala apa yang telah dikerjakannya dari sedikit kebaikan pun dihadirkan di hadapannya. Sedikit kebaikan pun dihadirkan. Dan apa yang telah dikerjakan dari kejahatan, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya. Dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Surat Ali Imran ya. Surat ketiga ayat 30. Sedangkan kata amal, amal yang dimaksud di sini termasuk pula niat seseorang. Nah <laughs> ini penting. Amal adalah penggunaan daya manusia dalam bentuk apapun. Manusia memiliki empat daya pokok. Daya hidup yang melahirkan semangat untuk menghadapi tantangan. Satu. Ya dicatat nih Bu Jubaidah nih rajin nih Bu Ani nyatat Bu Lisa. Irfan catat ya nih. Satu daya hidup. Daya hidup yang melahirkan semangat untuk menghadapi tantangan. Kedua, daya fikir. Daya fikir ini yang menghasilkan ilmu dan teknologi. Kemudian yang ketiga, daya kalbu, hati yang menghasilkan niat. Ini niat, kan nggak tahu. Orang berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu. Tahu ternyata bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang itu hati-hati dengan pamer dengan ria. Ria itu ibarat ri, ibarat kertas dibakar api. Maka dikatakan ria itu sirik kecil asgor karena iyalah karena dia berharap bukan karena Allah gitu kan. Nah, hati-hati. Itu ya. Nah, daya fikir yang menghasilkan ilmu dan teknologi, daya kalbu yang menghasilkan niat, imajinasi, kepekaan dan iman. Iman adanya dalam hati. Makanya ada yang bertanya kemarin. Pak Hari apakah niat itu perlu di, di, disampaikan? Niat itu kan adanya dalam hati. Ya yang sering pakai usolina mangga. Usholi pada subih rokata ini mustakbil akiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala boleh. Enggak tanpa itu juga dalam hati kan sudah. Enggak diucap enggak diucapkan pun Allah Maha tahu. Gitu. Kecuali kalau jakat, jakat harus diniatkan gitu ya. Nah, nah itu eh, zakatul mal atau niat saya zakat mal untuk membersihkan harta nah, itu perlu diungkapkan. Tapi tidak diucapkan sama pemberinya juga nggak apa-apa. Kalau dalam zakat fitrah kan ada ada ada ininya amilnya. Nah itu harus eh, yang menerimanya juga ah, badan amil zakatnya ya. Nah ini jadi ada konteks-konteks kapan niat itu perlu diungkapkan, kapan tidak perlu diniatkan, tidak diungkapkan. Tapi yang jelas niat itu adanya dalam hati. Nah ini ya. Eh, kalbu daya kalbu yang menghasilkan niat imaj, niat imajinasi kepekaan dan iman serta daya fisik fisik nih yang melahirkan perbuatan nyata dan keterampilan empat ya manusia memiliki empat daya pokok pertama apa daya hidup hidup yang melahirkan semangat untuk menghadapi tantangan kedua daya fikir yang menghasilkan ilmu dan teknologi Makanya pantas orang mukmin yang beriman dengan yang nggak beriman bedanya 700 derajat. Perbedaan dari satu derajat ini adalah jarak 500 tahun. Itu tentang ilmu kan kemarin sudah dikaji. Eh, pantas orang tidurnya orang beriman, eh, orang berilmu lebih baik eh, daripada ibadahnya orang bodoh. Ya orang orang bodoh ibadahnya nggak pakai ilmu, bisa jadi ibadahnya nggak diterima. Itu. Jadi daya hidup yang melahirkan semangat untuk menghadapi tantangan. Satu. Kedua, daya fikir yang menghasilkan ilmu dan teknologi. Ketiga, daya kalbu yang menghasilkan niat, imajinasi, kepekaan dan iman. Niat kita adanya dalam hati, iman dalam hati. Kan kita nggak tahu. Sama seperti cinta. Kita cinta pada istri, pada keluarga. Adanya di mana? Di hati kita. Boleh saja mulut berkata cinta, tapi ternyata bohong. Kan ada begitu banyak kan? Nah, ke kemunafikan itu juga kita kan tidak pernah tahu si A itu setia atau tidak dengan kita. Rasulullah aja nggak tahu awalnya siapa yang khianat dengan beliau setelah turun wahyu baru tahu kan gitu. Itu karena itu tadi adanya dalam hati si seseorang beriman atau tidak itu. Kecuali orang kafir, orang kafir menjelaskan kekafirannya gitu kan. Bahwa dia menentang Allahnya jelas. <clears throat> nah itu ya. Daya kalbu yang menghasilkan niat imajinasi, kepekaan dan iman. Serta daya fisik yang melahirkan perbuatan nyata dan keterampilan. Ya, Ibu Bibi ini. Kedua ayat di atas merupakan peringatan sekaligus tuntunan yang sangat penting. Alangkah banyaknya peristiwa-peristiwa besar, baik positif maupun negatif, yang bermula dari hal-hal kecil. Ingat, sejuta tidak akan jadi sejuta kalau tidak ada seratus rupiah kebakaran besar bermula dari hal yang kecil dari obat nyamuk lah dari ini dari ini itu kan jadi besar padahal percikan airnya itu dari konslet listrik akhirnya bisa menghanguskan satu kampung ingat jangan jangan meremehkan yang kecil ya jangan meremehkan juga orang kecil rakyat kecil karena dia punya doa kalau rakyat kecil miskin sekarang di lupur lapindo didoain nanti yang kaya rayanya lama-lama habis orang yang dizolimi itu tidak tidak ditutup, tidak tertutup, tidak ada hijab ya doanya diterima Allah. Makanya hati-hati para pemimpin jangan mengkhianati rakyat. Para pemimpin jangan membohongi rakyat ya. Insyaallah mudah-mudahan pemimpin kita ya betul-betul memikirkan nasib rakyatnya. Kondisi ekonomi sekarang kan repot. Uh, kondisi alamnya juga Allah Masya Allah ini ya di zaman Pak SBY ini kasihan sekali banyak sekali musibah-musibah yang terjadi tak henti-hentinya Allah Robbi Nah ini, ingat, jadi hal kecil itu menyebabkan hal yang besar. Kobaran api yang membumi hanguskan boleh jadi bermula dari puntung rokok yang tidak sepenuhnya dipadamkan. Kata yang terucapkan tanpa sengaja dapat berdampak pada seseorang yang kemudian melahirkan dampak lain dalam masyarakat. Itu karena bercanda satu kata akhirnya orang dendam, Tauran satu kampung kan gitu. Karena itu perasaan Nabi yang dikutip di atas sungguh perlu menjadi perhatian. Itu juga agaknya yang menjadi sebab mengapa surat ini yang mengandung tuntunan di atas dinilai sebagai seperempat kandungan Al-Quran. Apa maksudnya? Orang yang membaca Al-Ikhlas itu kan tiga Al-Ikhlas sama dengan satu Quran. Kemudian kuliah ya Al-Kafirun ya seperempat. Nah ini setengahnya gitu ya. Jadi dua kali membaca Idazul ini sama nilainya seperti satu tamatan Quran. Itu ya. Pantas isinya masalahnya ya. Nah, awal surat ini menguraikan tentang goncangan bumi yang sangat dahsyat dan bahwa ketika itu di seluruh yang terpendam di dalam perutnya dikeluarkan sehingga nampak dengan nyata. Akhir surat ini pun berbicara tentang nampaknya segala sesuatu dari amal manusia sampai dengan yang sekecil-kecilnya sekalipun. Allah Rabbi. Itu menarik ya baca tafsir ini. Kita kan baca-baca aja nggak ngerti artinya itu. Coba dilihat di sedikit di Ibnu Katsirnya ya. Nah, ini di Ibnu Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ini ya. Nih. Uh, dalam sebuah hadisnya ada dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa telah diriwayatkan dari Adi secara marfu. Ittakun nar walau bisyikki bisyikki tamratin walau bikalimatin tayyibah. Nah, kata Nabi, hindarilah neraka sekalipun dengan menyedekahkan separuh buah korma dan sekalipun dengan kalimat yang baik. Di hadis lain, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu dari kebajikan sekalipun dalam bentuk engkau menuangkan sebagian air dari timbamu ke wadah orang yang meminta minum. Dan sekalipun dalam rupa engkau sambut saudara-saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dalam hadis lain, Ya ma'asyaronisa ilmu'minat La tahkiranna jaratun liharatiha, Walau, firs, walau firsani syad, Wahai kaum wanita yang beriman, jangan sekali-kali seseorang meremehkan tetangganya, sekalipun dengan mengirimkan kikil kambing. Di ayat lain, di hadis lain, Ruddus sa'il walau bizal, bizal fin muharraq. Berikanlah kepada peminta-peminta sekalipun berupa kikil yang dibakar. Hadis lain, Rasulullah menyatakan, Wahai Aisyah, lindungilah dirimu dari api neraka sekalipun dengan menyedekahkan separuh biji kurma. Karena sesungguhnya separuh biji kurma dapat mengisi perut orang yang lapar sebagaimana ia pun dapat mengisi perut orang yang kenyang. Hadis lain, wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil yang remeh. Ya Aisyah, iyaki wa, muha wa dzunubi fa inna laha minallahi taliba. Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil yang remeh, yang kecil, yang dianggap enteng. Karena sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya. Nah ini. Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dalam hadis lain dinyatakan uh, ah, ini ada Abu Bakar menghentikan tangannya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, Apakah benar aku akan dibalas karena melakukan perbuatan buruk walaupun hanya sebesar jarrah? Rasulullah menjawab, Ya Aba Bakrin ma ra'aita fid dunya mimma takrahu fabima saqila zarrat zarrin syarr wa yuzakhirullahu laka ma saqila zarril khair hatta tawaffahu yaumal qiyamah. Wahai Abu Bakar, apa saja yang kamu alami di dunia ini yang tidak kamu senangi, maka itu disebabkan beban keburukan yang sekecil-kecilnya. Hati-hati nih, perbuatan dosa itu jadi beban itu kan. Tetapi Allah telah menyediakan bagimu pahala kebaikan yang sama hingga engkau menjumpai kelak di hari kiamat. Itu. Dalam hadis lain, Seandainya kalian tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian, tentulah dia akan menciptakan umat yang berbuat kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Lalu dia memberikan ampunan bagi mereka. Ini uh, konsep bahwa kita tidak boleh putus asa, ya. Nah, ada lagi dalam hal yang lain? Maukah aku bertanya wahai Rasulullah? Bolehkah bertanya? Apakah sungguh aku akan melihat semua amal perbuatanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Aku bertanya lagi, semua yang besar-besar Rasulullah, ya. Bagaimana dengan dosa-dosa kecil ya Rasulullah? Itu juga demikian. Ya, aku aku bertanya lagi, aduhai cekal, celakalah diriku ini. Rasulullah bersabda, nah ini dalam hadisnya, ya. Nih. Abshir ya Aba Sa'id fa innal hasanata bi ashrati amsalihah yakni ila sab'i mi'ah dhi'f wa yudha'ifu Allahu liman yasha'u was-sayy ya was-sayyi'atu bimisliha aw ya'fu aw ya'fu Allahu wa la yanjua ahadun minkum kalau diidgomkan kan ahadun minkum tapi baca hadis mah enggak usah ahadun minkum bi amali bergembiralah hai Abu Said karena sesungguhnya Kebaikan itu, di garis bawahi. Kebaikan itu diberi imbalan sepuluh kali lipatnya. Yakni sampai tujuh ratus kali lipat. Jadi kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Dan Allah melipat gandakannya pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Sedangkan keburukan itu hanya dibalas dengan hal yang semisal. Atau Allah memaafkan Tiada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Wala ana illa diallahu minhu birahmatih. Dan tidaklah pula diriku, kata Nabi. Terkecuali bila Allah melimpahkan rahmat kepadaku dari sisinya. Ini Nabi berucap seperti ini, Allah Rabbi ya. Tidak akan ada selamat dengan awal ini kecuali Allah merahmati. Jadi masuk surga jangan sombong bukan karena amal, karena Allah itu ya. Ibadah iya harus. Nah, ini ya. Ada lagi apabila hari kiamat tiba, maka Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan orang mukmin. Untuk setiap kebaikannya dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat dan dihapuskan darinya karena tiap satu kebaikan sebanyak sepuluh keburukannya. Tuh. Maka barang siapa yang kebaikan-kebaikannya melebihi keburukan-keburukannya, walaupun hanya beda seberat jarah, niscaya ia masuk surga. Iyakum wa muhaqqiratil zunubi fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna. Hindarilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu Bila menumpuk pada diri seseorang, niscaya akan membinasakan. Dan sesungguhnya Rasulullah telah membuat suatu perumpamaan bagi dosa-dosa kecil yang terkumpul ini dengan suatu kaum yang turun beristirahat di suatu tanah lapang. Bisa dibayangkan? Ada suatu tanah lapang, ini suatu kaum. Lalu para juru masaknya mereka datang. Dan masing-masing orang dari mereka pergi dan datang dengan membawa sepotong kayu bakar. Hingga pada akhirnya terkumpullah setumpuk kayu itu yang banyak bisa dipahami ya. Jadi memasak di lapangan nggak nggak nggak ada nggak ada alat masaknya. Setiap orang mau bawa bawa kayu bakar satu, dikumpulkan jadi banyak. Lalu mereka menyalakan api dan membuat masak semua makanan yang dilemparkan ke dalamnya. Allah Robbi jangan menganggap remeh dosa kecil. Baik Mas Ipang, yuk kita buka teleponnya surat Al-Zalzalah ya. Silahkan. Abram eh. Abram ya? Pakai handphone aja. Enggak. Hmm, baik, silahkan ya. Kita coba di 85904785. Assalamualaikum. Iya, silahkan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Ibu. Silahkan. Ya? Di mana? Kecil sekali sebelah kiri. Aduh, repot. Udah pakai handphone aja deh. Ya, ke 0812 828 7881 ngebrom. Hmm, nggak apa-apa ya. Mungkin interferon kalau udah hujan kan suka begitu lain teleponnya ya. Silakan ke 0812 828 7881. Nggak apa-apa ya, pulsa sedikit. <laughs> Iya, sedikit. Banyak juga sih. Iya kan untuk ibadah. Assalamualaikum. Sudah masuk. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum. Siapa ini? Silakan. Pak Edi, Pak. Pak Edi di mana? Di Sunter. Di Sunter. Silakan dibaca ya. Azazah. Enggak. A'udzubillahi billahi minasy rajim. Sinnya sin besar Pak Edi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan takut, tenang aja yuk. Ya. أعوذ billahi من الشيطان Nah, nanti dilatih jangan ke sin ya, eh, jangan ke sod ya, baunya ke shin. Ya, diterusin aja dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza iya. zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, bukan dal tapi zai. Zalnya yang pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha Iza zulzilatil ardu zilzalaha Terus Fa'akhrujatil ardu astolaha Wa tolal insan Jangan kepanjangan Satu alif aja وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ Jangan dipanjangkan linnya. Jangan yau, yau, yau. Enggak lah yau, yau. يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث Tisu akhbaroha. Hadada. Akhbaroha. Hadada. Akhbaroha. Bi anna Pendek. Nanya pendek. Nanya ditahan guna ennya. Nanya dilepas ini. Bi anna rob. bi anna rabbaka awhalaha bi anna rabbaka awhalaha فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Idhar, idgom. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Zar, di, jangan ditahan. Zarratin masuk ke tasjid. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فمن يعمل مثقال ذرة Tin. Zarratin, idhar. Zarratin, zarratin khairan yarah. خيرا يره Ya, terus? ومن يعمل مثقال ذرة Zarat. Jadi di, di ini di, di sidahnya disambar aja. Dihentak aja latihannya. Wa may ya'mal mis misqala zar zarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال Zar. ذرة Syarran yarah. Terima kasih. Banyak belajar lagi ya. Ya, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buktikan om ungkapan saya bahwa belajar tajwid mah mudah. E, kemarin aja di Bidakara pakai Infokus kan, pakai komputer, ih enak. Apalagi sekarang sudah ada saya punya satu program. Jadi kalaupun ibu dan bapak tidak bisa hadir, nanti e, apa yang saya ajarkan di tempat-tempat taklim itu pakai komputer, di komputer atau di pc bisa dilihat. Masya Allah, canggih. Saya satu eh, punya satu program, ya, Alhamdulillah. Jadi gerakan-gerakan komputer itu semuanya ada. Bahkan ke depan kata Mas Ipang kita bikin websitenya ya boleh aja. Jadi semua orang bisa ngedownload itu ya. Gitu. Jadi apa pelajaran materi-materi kita uh, di internet nanti insyaallah ya lagi diusahakan. Jangan lupa hari Jumat kita taklim pada salat Jumat ya di Depok Jalan Kartini 58. Uh, eh, yang Sabtu Minggu Sabtunya tolong bawa Quran terjemah. Karena kita selain belajar tahsin, belajar tajwid, belajar tema-tema Al-Qur'an bahwa indeks Qurannya juga dibawa ya. Di di sini juga kan sama. Di radio Sabtu Minggu kita usahakan untuk belajar e, terjemah perkata. Gitu. Pak Ari saya Ibu Yayuk mm -mm, sedang menyimak. Iya, iya deh Ibu. Agak telat mencatat. Oh, dia ulang lagi. Empat hal tadi kan sudah dijelaskan lagi ya. Eh, dan untuk Ibu dan Bapak mungkin yang ketinggalan karena kan wirid dulu habis sholat subuh. Ya insya Allah nanti saya kumpulkan dalam bentuk MP3 ya. Jadi setiap setiap siaran pagi satu jam ceramah 45 menit ini bisa dimasukkan dalam satu keping CD itu MP3 bisa ya uh, sampai 7 ya, 7 banyak sekali. Insya Allah nanti ya. Eh, dalam format MP3 ternyata canggih semua Masya Allah ya. Atau yang lebih enak lagi pakai ini, pakai iPod ya. Itu Eh, lebih enak lagi sekarang. Apa sih yang nggak nggak bisa gitu ya dalam sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Radionya dikecilkan ya ibu. Iya ya. kecil. Ibu radionya dimatikan aja, dengar di telepon. Iya. Enggak. Ustaz, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu sebentar Ustaz, ini lupa nih yang keempatnya belum selesai dari, dari, melahir, dari fisik melahirkan apa Ustaz? Ya. Yang tadi itu. Perbuatan, tingkat yang, laku ya. Empat, daya kan, daya pikir, daya, daya hidup, daya pikir, daya kabu, daya fisik, daya nah, itu ibu tinggal Daya fisik melahirkan perbuatan nyata dan keterampilan. Perbuatan nyata. Iya, fisik itu kan perbuatan, jadi... Ya innaladina amanu wa amilus salihat iman dan amal soleh ya. gitu dan aplikasi penerapan baik ibu silakan atau ya, enggak ya. makasih Ustaz ya. ya alhamdulillah sudah bisa silakan oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Idza zulzilatil ardu zilzalah, wa akhrajatil ardu asqalah, wa qalal al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha Sifanya Yauma samar tahan sedikit Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Liyurau ليروا أعمالهم Paman. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا Nah, kalau يره Ifa ditahan. Zarratin syarrayyarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Terima kasih Sadaqallahu Ibu. azim. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.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 Ini ya. Lam yakunil ladina kafaru. Besok kita masih bahasan Al-Muluk Tabarok. Uh, menghadapi maulid Nabi kita nanti akan membahas juga Kenapa sih kita harus cinta pada Nabi? Ada apa sih kelebihan Nabi? Kalau nggak ada kelebihannya ngapain dicintai? Nah ini perlu tahu kelebihan dari Nabi ya Allah Robi. Masya Allah ya. Ahlak beliau itu maha sempurna ya Allah Robi. Nanti kita bahas ya. Dari mulai sejarahnya Rasulullah, istri-istrinya, putra-putrinya dan segalanya ya. Insya Allah melalui sirah Nabawiyah. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal zakat buat orang yang kaya Begitupun buat orang yang kaya, kuat dan tidak bercacat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Kamis Tanggal 28 Februari 2008 Kita akan sama-sama di acara ini Hingga pukul 7 nanti Selamat pagi dan selamat mengikuti Satu kebahagiaan tersendiri menemani Anda yang tengah berbahagia merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Sementara Bung Ipang sudah menyiapkan satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. Yuk kita nikmati dulu.